Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khaliyuhu khalilullah wa nabiyuh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Naam. Ikhwani fillah Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah pembagian atau syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih mengenai hadis dhaif, hadis yang lemah. Hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan hujah manakala hadisnya adalah dhaifun jiddan atau dhaifun syadid. Adapun kalau dhaifun munjabir, dhaif yang masih bisa ditopang, masih bisa ditambal, dikumpulkan dengan berbagai macam jalannya, yang mana jalan-jalan tersebut adalah sama-sama dhaif munjabir maka bisa jadikan hujah karena nanti naik menjadi derajat apa? Hasan li khairi. Paham ya? Jadi kesimpulannya pembagiannya itu ada hadis yang sahih li dzati, sahih li khairi, hasan li dzati, hasan li khairi, kemudian baru dhaif. Paham ya? Nah, barakallahu hukumnya seperti ini perlu diperhatikan dan perlu direnungi agar tidak keliru dalam memahami. Naam. Jadi kalau ditanya orang bagaimana, apakah boleh kita berhujah dengan hadis yang dhaif? Kita katakan enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena hadis dhaif itu maksudnya yang diinginkan adalah hadis dhaif yang syadid dhaif, yang dhaif jiddan. Tapi kalau dia ngomong, boleh enggak kita berhujah dengan hadis hasan? Hasan nih iri? Silakan. Karena sudah enggak dikatakan dhaif lagi. Paham ya? Karena sudah berkumpul. Terkumpulkan hadis dhaif yang mujabir tadi, setelah terkumpulkan berbagai macam jalannya tadi, akhirnya menaik-naik menjadi apa? Hasan li ghairi. Jadi kita berhujah bukan dengan hadis dhaif tapi dengan hadis hasan li ghairi. Paham belum? Hujahnya kita bukan dengan hadis dhaif tapi dengan hadis apa? Hasan li ghairi. Paham sama ya? Nah, barakallahu fikum sehingga perlu diperhatikan. Walaupun dalam masalah fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan atau memberikan tarhib atau tarhib pun upayakan hadisnya sahih. Nah, kita lanjutkan qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih halaman yang ke-32 Walihada oleh karena ini kata beliau, minal qawaidi al-muqarrarah, termasuk kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan endahu menurut mereka menurut orang-orang awam yang ada pada orang awam, huwa anna ma qila fil mihrab bahwa huwa Bahwasanya apa yang dikatakan tentang masalah mihrab, mihrab itu yang bangunan yang di depan itu yang bagian tempat imam itu. Namanya. Nah, itulah yang benar. Wa hadhil qaidah muqarratun 'indal 'amah. Inilah kaidah yang apa? Yang sudah ditetapkan di sisi orang umum umum atau orang awam. Ya benar seperti itu. Jadi semua masjid biasanya pakai itu. Kalau mereka, paham ya? Padahal kalau seandainya kita bikin lebar, luas, longgar itu nggak masalah. Nah, diletakkan mungkin situ nanti apa? Mimbar dan semisalnya. Tapi kalau kita bikin rata itu nggak masalah itu loh. Apa maksudnya ya? Yang lebar luas sama dia lubangnya itu lebar luas, itu nanti mimbar situ ada, itu nggak masalah. Tapi kalau menyendiri untuk imam itu yang nggak ada, yang tidak ada salahnya. Apa itu ya maksudnya barakallahu fikum ya Kemudian perlu diperhatikan di sini kata beliau, "Falau ta'tilahum bi'akdzab bi'akdzaba bi'akdzabi haditsin 'ala wajhil ardh la sadaquk." Kata beliau, kalau seandainya kamu mendatangkan hadis yang paling dusta saja kepada mereka, kamu datangkan hadis yang paling dusta saja. Nah, yang paling dusta apa? Yang paling dusta di atas apa? Di atas muka bumi ini. Paham ya? La sadaquk, misalnya mereka pun akan membenarkan kamu. Orang awam enggak tahu apa-apa Eh, di, di, di apa dikasih hadis, paham ya? Naam, man kharaja arba'ina yawman fi sabilillah fa anna fa makadha wa kadha Barang siapa yang khuruj eh, empat 40 hari di jalan Allah, Subhanahu wa taala maka dia nam seakan-akan seperti ini seperti ini. Nah, itu kalau orang awam yang bodoh ya ikuti aja. Hadisnya benar nih, hadis sahih. Tahu dari mana? Ustaz yang ngomong. Ujung-ujungnya ke situ kan ujung-ujungnya. Nah, seperti tadi upayakan hadis yang sahih saja yang kita sampaikan. Nah. Karena mereka itu nanti dengar satu hadis saja, sahih enggak sahih, namanya hadis kata mereka. Ini kan yang penting hadis yang penting kata mereka. Yang penting hadis. Kalau kita kan yang penting sahih. Namanya Bukan yang penting hadis. Nah, barakallahu fiik. hadza oleh karena ini fal amatu sayusad nam ka hatta law bayyanta lahum Maka orang awam, orang umum itu pun mereka akan membenarkanmu walaupun kamu sudah menjelaskan itu dhaif loh itu Pak. Misalnya itu ya. Itu doa hadisnya Pak, lemah itu. Biarkan tapi kan hadis. Akhirnya gitu kan akhirnya, "Watlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Wah, akhirnya dia mau kemana Pak? Mau ke Cina. Ngapain? Menuntut ilmu. Lah, memangnya ada hadisnya Pak? Ada. "Watlubul ilma walau bisin." katanya. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu hadis lemah. Bukan lemah, enggak lemah ini hadis ini. <laughs> Paham ya? Seperti itu. Akhirnya kayak gitu. Jadi upayakan kalau kita menyampaikan masalah tarhib tarhib walaupun sama orang awam pun juga hati-hati. Karena mereka itu yang penting hadis itu yang mereka itu. Yang penting kan hatinya Mas itu. Kalau mereka itu nasihatnya yang penting kan hatinya Mas. Kita walaupun ngerokok, berjudi, berzina itu yang penting hatinya Mas. Yang penting hatinya katanya. Allah musta'an. Amalannya itu enggak dilihat hatinya, ya enggak bisa. Nah, harus amalannya saja itu. Kata beliau, "Lasinya masih tarhib tarhib. Terlebih-lebih lagi Nah, hadis yang disampaikan tersebut adalah berkaitan masalah tarhib, memberikan motivasi, dorongan masalah beribadah misalkan, masalah puasa misalkan. Atau tarhib atau memberikan ancaman-ancaman, ancaman neraka, ancaman azab misalnya semisalnya. Fa ya, maka sesungguhnya orang awam, orang ami, orang awam, lausami ayah hadisin haditsin la hafizahu dunal intibah li darajatihi wa sihhatihi. dia langsung menghafalnya. Hadis apa saja dihafal. Ya. Eh, lausami kalau seandainya dia mendengar ayah dan hadis apa saja, lah hafidah. Istilahnya dia akan menghafalnya tanpa memperhatikan derajat tingkatan hadis tersebut ataupun sahihnya. Enggak melihat itu, yang penting kan hadis itu. Apa itu ya? Kalau mereka yang penting hadis. Nah, barakallahu fikum perlu diperhatikan. Hubbul watan minal iman, al hadis. Cinta tanah air termasuk bagian dari keimanan. Al hadis. Enggak tahu hadis dari mana, pakai al hadis. Paham itu? Itu perlu diperhatikan seperti itu. Jangan bermudah-mudahan. Nah, barakallahu fikum. Atau misalkan hadis dhaif yang lainnya, misalkan orang-orang yang apa? Orang-orang yang penjual. Penjual apa kemarin tuh? Penjual terong. Eh, kulu badinjan katanya. Makanlah buah terong atau makanlah sayur terong. Nah, fa innahu muzakka min qibalil al mursalin atau semacamnya itu. Karena sungguhnya buah terong itu ditazkiyah, disucikan, direkomendasikan oleh para nabi dan rasul. Wah. Oh, karena orang berbondong-bondong borong terong. Ditanya kenapa? Ini terong ini ditasbiyah ini. Dikasih rekomendasi para nabi dan para rasul. Padahal hadisnya maudhu palsu. Itu yang diletakkan para pedagang. Nah, Allah musta'an. <laughs> Atau semisalnya banyak sekali hadis yang diletakkan oleh orang para la'abin, orang-orang para pemain-pemain sepak bola itu bagaimana alafatnya? Man la'ibal qurata yaumal jum'ati, eh, faqad hasala kada wa kada min al-ajr. Maknanya bagus sekali. Barang siapa yang main sepak bola di hari Jumat, sungguh dia telah mendapatkan sekian-sekian berupa pahala. Wah, bagus sekali kan? Akhirnya kemarin kita hari Jumat main bola. Alasannya apa? Hadisnya lemah palsu Allah Musta. Kemalasan hadis itu banyak sekali ya. Cuman apa? Hati-hati. Iya. Kata beliau, "Walhamdulillahi fa'inna fil Qur'anil Karim." Nah, fa'inna fil Qur'anil Karim. Dan segala puji bin Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dalam Al-Qur'an Karim was sunnah an-nabawiyah dan juga dalam as-sunnah nabawiyah al-mutahharah yang suci as-sahihah yang sahih ma yughni an hadil ahadits. Nah, perkara-perkara yang mencukupkan nah barakallahu fikum dari hadis-hadis seperti ini tadi. Paham ya? Dalam artian yang dalam as-sunnah yang sahihah dan juga dalam Al-Qur'an itu lebih cukup daripada hadis yang sebutkan tadi itu. Paham maksudnya ya? Ayo na'am. Wal gharibu yang aneh lagi anna ba'dal wadda'in Nambul gharib dan perkara yang aneh lagi bahwasannya sebagian al-wadda'in para pemalsu hadis, wadda'in itu adalah orang-orang pemalsu hadis. Alladzina yakdzibuna 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu orang-orang yang mereka dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wada'u ahaditsan nabi sallallahu alaihi wasallam fi hasin nas ala tamassuk bis sunnah ya yaitu mereka meletakkan apa meletakkan meletakkan hadis-hadis Rasulullah Ya, dalam perkara apa? Memberikan dorongan motivasi manusia agar berpegang teguh dengan as-sunnah. Tapi hadisnya lemah itu loh. Hadisnya palsu. Wa akhirnya mereka mengatakan innana lam nakdzib ala rasul ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita ini tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innama kadzabna lah. Hanya saja kami berdusta untuknya. Nah, ini. Keliru enggak Berdusta untuknya. Maksudnya dia berdusta dengan lafaz hadis tapi demi Rasulullah gitu loh. Keliru enggak liru. Keliru berdusta mengatasnamakan Rasulullah juga keliru, berdusta untuk Rasulullah juga keliru. Karena Rasulullah tidak menyarankan berdusta itu loh. Iyyaka wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan kedustaan. Karena sesungguhnya kedustaan bisa menghantarkan kepada perkara yang jelek, perkara yang hina, perkara yang jahat. Sesungguhnya perkara yang jahat itu menghantarkan kepada api neraka. Paham itu ya? Jadi mereka mengatakan seperti itu, kami tidak berdusta atas nama Rasulullah. Kami berdusta untuk Rasulullah. Bagaimana ini? Berdosa untuk Rasulullah. Boleh enggak ini? Enggak boleh. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Nah, itu ada yang kurang itu ya. Soalnya soalnya yang lengkap sebelumnya itu ada muta'ammidan. Nah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Amma faqad kadzdzabnalah. Adapun kita, nah cuma berdusta untuknya. Nah, mau mereka mau mencari apa? Mencari hilah biar diperbolehkan itu loh. Kalau kita ini berdusta bukan atas nama Rasulullah tapi berdusta untuk Rasulullah. Wa hadha tahrifunil kalim an mawadhihi. Ini adalah apa? Bentuk tahrif. Bentuk mengubah apa? Mengubah ucapan-ucapan dari tempatnya. Nah, li'annaka nasabta ila Rasul. Walaupun kamu berdusta nah untuk Rasulullah tapi kamu menisbahkan pada Rasulullah itu loh. Nah, dikarenakan kamu menisbahkan kepada Rasul saw malamnya malam yalqah. Nah, malam yakulhu yang Rasulullah tidak mengucapkannya itu loh. Qala qala Rasulullah, tiba-tiba langsung gitu. Padahal Rasulullah apa tidak mengucapkannya. Wa hadha wal kadzib alaih sarahatan. Yang seperti ini adalah berdusta atas namanya, terang-terangan. Nah, ini adalah merupakan kedustaan atas namanya terang-terangan sarahatan. Wa sunnah sahihah dan di dalam as-sunnah yang sahih, na'am ghaniyan amma Kazab tali lebih cukup lagi atau lebih mencukupkan daripada apa yang engkau dustakan atas namanya. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum hafizakumullah? Kita tidak diperbolehkan berdusta atas nama Rasulullah, tidak boleh juga berdusta untuknya. Gak perlu kita berdusta untuk Rasulullah sallallahu alaihi karena Rasulullah juga melarang kedustaan tersebut. Paham ya? Dan orang-orang yang berdusta pun juga dapat laknat laknatullah alal kadhibin, ya kan? Laknat Allah taala untuk orang-orang pendusta. Waliyadzubillah.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 Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadadi sadadu. Nah, fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu. Artinya apa? Jika engkau tidak menjumpai ucapan yang jujur yang harus kamu katakan, maka diammu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah jujur. Apa maksudnya? Illam tajid qawlan sadidan taquluhu. Jika kamu tidak menjumpai ucapan yang jujur yang harus kamu katakan,